والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله ما بعد طيب نما الله الوكيل أحد الأسماء الحسنى disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maknanya hampir mirip juga dengan Sebagian mereka memasukkan nama Al-Kafil bergabung dengan Al-Wakil. Nah, katakan sama sebagian ulama mengartikan Al-Wakil itu seperti Syekh Sa'di menyebutkan dalam surat Al-Ali Imran ini ni'mal maula fa hasbunallahu wa ni'mal wakil ay al-mufawwid ilaihi tadbiru al-mufawwad ilaihi tadbiru ibadihi wal qa'im bi masalihihim yang disandarkan kepadanya pengaturan hamba-hambanya dan yang bertanggung jawab mengurus kemaslahatan mereka. Nah, seperti itu juga mana al-kafir. Nah, mereka mengartikannya itu al-qa'im bi umuri khalqih. Nah. Lain di dalam surat Ali Imran Allah sebutkan juga nama ini dalam surat An-Nisa ayat 81. wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun min minhum. غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ayat 81 Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 102 ayat 102 surat Al-An'am Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil وهو على كل شيء وكيل أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره Ini segala sesuatu di bawah Allah Dan pengaturan Allah. Khalqan wa tadbiran wa tasrifan. Ini seperti itu. Di dalam surat Al-An'am. Kemudian dalam surat Hud. Dalam surat Hud ayat 12. فهو الوكيل عليهم إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل علي نعم فهو الوكيل عليهم يحفظ أعمالهم nah, maknanya al-wakil yahfadhu a'malahum wa yujazihim bima at biha atammal jaza. Ini Allah menjadi wakil atas mereka, menjaga amalan-amalan mereka, memelihara amalan-amalan mereka, kemudian membalasi mereka dengan sesuai dengan amalan tersebut atammal jaza. Ayat 12 surat Hud. Kemudian ayat ke-66 dalam surat Yusuf alaihi salam. Wallahu ala ma naqulu wakil sama seperti ini dalam surat Al-Qasas. Perkataan cerita dan perkataan Nabi Musa dengan rajulun saleh ahli Madian. Rajulun saleh ini nggak ada yang sabit namanya Su'aib ya. Belum tentu Nabi Su'aib. Tapi yang jelas dia rajulun saleh. Hmm. Masyurnya itu Nabi Shu'aib bukan nggak ada yang nggak ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Ayat ke 66. Baik. Nah, sama dengan tadi maknanya kafil atau mana al-kafi hasib. Takfina syahadatuhu alaina. Ini maknanya wakil di sini yakni kata beliau wa qala qala Allah ala ma naqul wakil takfina syahadatuhu alaina wa hifdhuhu wa kafa'atuhu cukup Allah yakni kesaksian Allah terhadap kita dan penjagaan serta nah, pengawasan Allah. Kemudian dalam terakhir surat Al-Muzammil. Nah, رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا نعم ayat ke-9 Di sini fatahid wakila ay hafizan wa mudabbiran li umurika kulliha. Hafizan yang menjaga, memelihara wa mudabbiran yang mengatur semua urusan kita. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ini berkonsekuensi depannya itu. persaksian bahwa Allah itu tidak ada ilah yang hak selain dia. Rob setelah langit, seluruh langit dan bumi, penguasa, pencipta, pemelihara. Maka jadikanlah betul-betul Allah itu sebagai yang mengatur. Pasrah total kepada kepada Allah. Ini terkait nanti dengan itu tadi nanti dengan tawakal. Nanti terkait dengan tawakal. disebutkan di dalam nah secara bahasa sekarang nah secara bahasa wakila billah wakala wakila billah wa tawakkal alaihi misalnya menulisnya ya entah itu dengan bahasa Indonesia untuk bisa biar mudah tidak masalah wakila alaihi wakila billah hmm, biar untuk memudahkan nah tawakal tawakkal alaihi tawakkala alaihi wattakala wazan ista'ala atau wazan if'alla nah wattakala itu sama artinya dengan istas lama lahu. istas lama lahu. istas lama lahu. Pasrah, berserah diri kepada kepadanya. Nah. nah. Nanti di bawah kalimat ini wakala Ada kata-kata wak, wakaltu amri ila fulan. Wakaltu amri ila fulan. Sandarkan urusan aku kepada si fulan, mewakilkan. Nah, itu maknanya sama. Hmm. Aku serahkan urusanku pada si si fulan. tu ila fulan. Ada lagi nanti wakal tu di tasdid kafnya. Wakala fulanun fulanan. Wakala fulanun fulanan. Si fulan menugaskan si fulan yang lain. Paham ya? Kalau dengan tasdid wakala fulanun fulanan. Itu dia menugaskan artinya. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Nah. Karena percaya dengan pengurusannya. Nah, di sini dalam bahasa Arabnya disebutkan wakala fulanun fulanan ay yani Takfahu amrahu. Takfahu amrahu siqatan bikifayatihi. Dia cukupkan urusannya kepada si fulan itu karena percaya dengan peng pengelolaannya, pengaturannya. At-tawakkul kata Al-Jauhari At-Tawakkul dalam Mukhtar Siha, Al-Azhari juga Mukhtar Siha, dalam As-Siha disebutkan At-Tawakkul artinya izharul ajzi menampakkan ketidakmampuan izharul ajzi wal i'timadu ala dalik ala ghairika wal i'timadu i'timad ala ghairika. Menampakkan ketidakmampuan dan bersandar kepada orang lain. Bersandar kepada yang lain. Itu namanya tawakul. Disebutkan oleh Az-Zujaji Az juga makna tadi al-wakil itu sama dengan al-kafil. Al-wakil al-kafil ayadon. Al-kafil. Nah. Nah. Seperti Allah menyebutkan tentang Nabi Zakaria wa takaffalaha Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Ini takfil, ini kafil. Kafil kalau kafil itu artinya yang menjamin, melindungi ya. Tugas untuk mengawasi kafil yang bertanggung jawab lah. Ini juga wakil kalau di dalam Al-Mufradat maksudnya kitab Al-Mufradat Al-Qur'an Al-Wakil itu wazan fa'il tapi bermakna maf'ul. Wakil, al-wakil, fa'il bermakna maf'ul. Nah, belum lihat. wakafalaha Zakaria Zakari eh, wakafal takfil kafil berarti kan dia memelihara mengayomi melindungi mengawasi kafil Nah disebutkan dalam mana hadis al-kafil atau al-kafil sama kafil tadi gimana anu ya fa'il wazan fa'il kalau kafil itu fa'ilnya itu kata beliau disebutkan al-qaim bil amri al-murabbi lahu. Kalau di pada misalnya dalam hadis disebutkan ana wa kafilul yatim wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Lahu wa li ghairi. Saya dan kafil anak yatim seperti ini di dalam jannah. Ini ada yang mengartikan dekatnya dua jari ini. Ya. Ada yang mengatakan lagi tingkatannya. Wallahu a'lam. Ini jelas seperti ini, sepertinya zahir adalah apa? Dekatnya orang yang suka yang mau melihara anak anak yatim. Ya, murabbi lahu. Murabbi lahu. Nah, tidak hanya menjaga, membimbing, membina, mendidik, mengawasi, termasuk juga ya, ad-damin yang menjamin. Nah, sama maknanya itu disebutkan Ibnu Arabi kafil wa kafil sama dengan domin wa domin yang menjamin kita mau misalnya mau kerja di Saudi kan harus cari kafil ya semacam majikan majikan ini bukan hanya sekedar anu tapi dia mengawasi kita menjamin, jadi menjamin kita ya, ada apa-apa dengan kita dia yang kena nah, ini kafir. nah Nah, dia menanggung ya, menanggung biaya beri, apa, belanja, belanja, hartanya untuk yang dia nah pegawai ini yang dia lindungi ini tadi. Nah, ini kafil. Jadi mana ini mirip ya? Dari kata az-zujaji, al-wakil, al-kafil aidan. Kafil aidan. Makanya nanti anak dapat yang yang aku bukan tidak anak masukkan tidak dimasukkan al-kafil tapi masukkan al-wakil. dalam salah satu kaidah untuk menetapkan itu al asmaul husna atau bukan, tidak boleh memecah mengambil nama Allah itu dari af'al. Dari akbar yang Allah bersebutkan tentang perbuatannya. Jadi nama itu tidak diambil dari perbuatan. Sehingga kata mereka nanti Allah kalau misalnya diambil dari perbuatan, Allah itu bisa banyak namanya. Ada syai, ada apa lagi? Arada yuridu al-murid. Ya kan? Ja'a. Ata ya'ti. Nanti nama Allah ati. Ja'i. Mutakallim. Nah, ini nggak boleh kata mereka. Nah itu kadang mereka makhluk ada muta'aliknya. Ya. Kalau sifat asalnya misalnya al-kalam. Al-kalam itu sempurna. Tapi nama Allah bukan al-mutakallim. Ya nggak boleh diambil dinamakan Allah dengan al mutakallim. Menerangkan Allah itu mutakallim boleh. Karena mimbab akbar, akbar itu lebih luas daripada nama. Nama itu sempit, artinya nggak boleh kita membuat nama bagi Allah kecuali yang ada dalam Al-Quran. Makanya yang kita buat kita sedang upayakan ini, ini kita bukan memil, memil apa namanya membuat, tapi kita memilih, artinya mengeluarkan atau ya, para ulama itu mereka mengeluarkan yang mana Ambil contoh itu dua karena mereka karena tidak adanya hadis sahih yakni dari Rasulullah tentang penentuan al-asmaul husna para ulama ya yajtahid mengeluarkan nama-nama tersebut dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Tapi karena nah ya karena emang ijtihad akhirnya beda-beda ada yang perselisihan tajam sekali dari rawi, satu rawi. Ibnu Majah apa yang mengeluarkan kemudian Imam Tirmizi kemudian ada lagi Al Hakim itu tajam sekali ada nama yang berulang juga makanya dilemahkan oleh para ulama dan tidak hanya dari sisi Al Walid bin Muslim tapi juga ittirabul matan goncang matanya. nah karena itu mereka yang tahu tentang kelemahan ini akhirnya berusaha untuk mengeluarkannya Nah, ada yang berpegang dengan riwayat bahwa nama-nama Al-Qur'an nama-nama Allah itu al-asmaul husna hanya ada di dalam Al-Qur'an. Hanya ada dalam Al-Qur'an. Ini menurut satu pendapat karena mereka apa seperti Ibnu Hajar berpegang dengan riwayat yang menyebutkan bahwa kulluha fil Qur'an. Ada lafaz itu dalam sebagian jalan. tapi yang lebih kuat yang yang lain tidak ada menyebutkan itu. Sehingga mereka cukupkan bahwa Nah, yang yang yang lain mengambil berarti nama-nama Allah itu tidak hanya dalam Al-Qur'an tapi juga dalam sunnah. Kenapa disebutkan? Di antaranya nah, yang di dalam Sunan ar tirmizi nama Al-Mannan tidak ada, padahal itu disebutkan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat yang berdoa, "Allahumma inni as'aluka la bi annak Allah anta Allah la ilaha illa anta al-mannan La ilaha illa anta al-mannan. Nah. Kemudian kan Rasulullah mengatakan, "Laqad bi biismihi al-a'zam." Idza du'ya ajaba wa idza su'ila a'ta. Yang dengan itu Allah kalau dipanggil Allah menjawab, mengabulkan dan ketika Allah diminta dengan nama itu Allah memberi. Berarti nama Al-Manan termasuk di antara Al-Asmaul Husna dan tidak ada di dalam Quran at Tirmidzi Nah, karena di situ sahih. Ya. ya. Nah, karena itu mereka ada ah, mencukupkan dengan Al-Qur'an saja seperti Ibnu Hajar. Sebenarnya adalah ulama lain di antaranya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu berpegang mengambil dari Al-Qur'an saja yang masa lalu. Kemudian yang agak dekat dengan kita Ibnu Hajar Al Asqalani. Sebelum itu, sebelum beliau ada sedikit Ibnu Hazm. Dan eh, Anda Ibnu Hazm dalam Al-Qur'an, ada Hasanah juga. Nah kemudian yang meneliti dari Al-Quran dan Sunnah Ibnu Hazm termasuk, tapi beliau hanya mendapatkan 86. Yang anda ingat, Sibta Wasamanin Isman. 86 nama. Nah di zaman kita yang meneliti itu juga ada. Di antaranya yang paling yang, kita dapatkan adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah itu beliau mengeluarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran 81, dari Sunnah 18. 99. Nah, nah di antara ketentuan apa namanya bahan apa nama-nama tersebut adalah asmaul husna, nah, itu nggak boleh diambil dari perbuatan. Ada beberapa ketentuan keterangannya yang Anda hafal. Tapi disebutkan misal al-kalam tadi. Al-kalam itu sebagai sifat asal itu adalah sebuah kesempurnaan berbicara. Berarti bukan di bukan bisu. Allah Maha berbicara. Tapi ketika muta'alliq, muta'alliqnya yang terkait dengan itu, kadang-kadang kalam itu secara umum ya, bukan terkait dengan Allah. Al-kalam itu ada kadang-kadang kalamnya mazmum, kalam yang mahmud, maka Allah tidak boleh disifati dengan yang seperti itu. Kalau di satu sisi pujian, Lafat itu di satu sisi mengandung pujian, di satu sisi tidak mengandung pujian. Allah tidak boleh diberikan nama secara mutlak dengan lafaz tersebut. Nah, ya, nah, seperti al-kalam, al-murid. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalnya al-kafil, tidak ada yang lebih anu ya, anak apa namanya? Nah, juga tidak apa dalam bentuk perbuatan tidak kita masukkan dalam nama apa Al Hafidz Ibnu Hajar memasukkan nama ini kalau tidak keliru memasukkan nama kafil di dalam yang beliau kumpulkan rahimahullah Baik, <clears throat> itu al kafil. Nah. Nah, Allah tattakhidhu min duni wakila surat Al-Isra itu juga disebutkan makna kalimat al-wakil ini ada 14 ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, baik. Sekarang makna yang ini al-ismu fi haqqillah taala. Di sebagian sudah kita disebutkan Kalimat ini dalam surah Al-Muzammil dalam surah Al-Muzammil Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila hafizan wa mudabbiran li umurika nah. ada yang menyebutkan pula kafilan bima wa'adaka penjamin dengan apa yang dia janjikan kepadamu kafil bima wa'ada wa'adaka di dalam ayat dalam surat Al Imran kalimat yang disebutkan oleh Allah tentang orang yang beriman hasbunallahu wa ni'mal wakil disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ni'mal wakil kalau hasbunallah jelas ya yakin Allah cukuplah Allah bagi kita atau cukuplah Allah bagi kami ni'mal wakil nah Kata beliau, ini Allah itu mengatakan wa ni'mal maula liman waliyahu wa kafalahu. Allah itu ni'mal maula, sebaik-baik pelindung bagi orang yang waliyahu, yang dia cintai, jadi walinya. Wa kafalahu, yang dia jaga, yang dia pelihara. Nah. Wa inna ma wasafa Allah Ta'ala nafsuhu bidzalik Allah menamakan dirinya dengan sifat menyifat mensifatkan dirinya dengan nama tersebut yang demikian bahwa dia adalah wakil li'anna wakil fi kalamil arab huwal musnadu ilaihi wakil dalam bahasa Arab itu artinya al musnadu ilaihi yang dijadikan tempat penyandaran Artinya tempat orang itu datang kepada dia, mengajukan sesuatu kepadanya, menyandarkan sesuatu kepada kepadanya bukan artinya nempel, maksudnya bukan, bukan seperti itu, tapi memasrahkan. Ya. Nah, al-qiyam al-musnad ilaihi al-qiyamu bi amri man asnada ilaihi al-qiyam bi amri. Nah, dia melaksanakan perkara, perintah atau melaksanakan urusan orang yang menyerahkan kepada dia urusan tersebut, urusan di untuk menjalankan urusannya. Dia menjadi tempat yang disandari untuk melaksanakan perkara yang perkara orang yang menyerahkan kepada dia urusan urusannya. Ini artinya wakil. Nah, ah, paham ya? Nah, wakil itu kan artinya mewakilkan ya bahasa Indonesia lah antum paham. Nah, فلما كان القوم الذين وصف الله وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به ووثقوا به وأسندوا ذلك إليه وصف نفسه بقيامه له بذلك وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة فقال نعم ونعم الوكيل الله تعالى لهم Nah, ketika orang-orang itu kaum mukminin yang Allah sifatkan mereka dengan nah sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini yaitu mereka itu qawwadu amrahum ilallah memasrahkan urusan mereka kepada Allah percaya penuh siqah kepada Allah asnadu dzalika ilaih menyandarkan semuanya kepada Allah maka Allah sifatkan dirinya sebagai zat yang menjalankan urusan yang diserahkan itu tadi untuk mereka Allah menjelak, menerang, mensifatkan dirinya sebagai zat yang menjalankan bikiyamihi lahum bidzalik bahwa dia siap melaksanakan perkara tersebut untuk mereka. Nah, maka Allah katakan nikmal wakil, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik wakil yang menjamin, yang mengayomi, mengawasi, menjaga dan melaksanakan urusan adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah. nah itu juga mana? Tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ini perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawakkal anta ayuhan nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala Allah. Tawakkallah engkau wahai Nabi kepada Allah. Jadi serahkan engkau serahkanlah urusanmu kepada Allah. Fiq bihi wasiq bihi. Percayalah kepada Allah fi umurika dalam semua urusanmu. Wa walliha iya, jadikan limpahkan kepadanya. Urusan tadi itu serahkan kepada Allah, tugas eh, diberikan berikan kepada Allah. Limpahkan kepada Allah. Walliha iya. Serahkan urusan tadi, umuri tadi iyahu kepada kepada Allah. Wa kafabillahi wakila Cukuplah Allah sebagai wakil. Wa kafakallahu ay hasbuka billahi wakilan. Cukuplah Allah sebagai pelin, pelindung bagimu. Nah. Kemudian di dalam ayat yang tadi nah, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surah apa tadi itu? Surat Hud ya. Wallahu ala kulli syai' kulli ma khalaqa min syai'in Raqibin hafid. Raqibun hafid. Ini maknanya. Nah. Wakil. Hampir maknanya sama dengan al-kafil juga. Nah, nah itu jadi makna itu hampir sama nanti dengan al-kafi, ya, al-hasib, apalagi al-kafil, al-wakil berdekatan. Seperti kata Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman rahimahullah, annahu al-kafi setelah menyebutkan pendapat Al-Farra tentang al-kafi, yuqal maknahu annahu al-kafil bi arzaki ibadihi. Ini Allah itu Al-Kafi, artinya maknanya adalah Al-Kafil bi al-ibad. Wal qa'im alaihim bi masalihihim. Ya sama kan dengan yang disebutkan oleh Syekh Sa'adi. Makna-makna al-wakil. Jadi makna-makna al-kafil itu juga bisa dipakai tafsir kemarin? Dok. Jelas. Nah, jadi mana al-wakil? Ini sama seperti al-kafil, juga al-kafi, al-hasib, dekat-dekat maknanya. Hasbunallah ya. Baik. جعلتهم كفيلا وكفى وقيا Nah, nah terkait dengan ini maka nah, buahnya itu cukup dengan kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua orang yang bersaudara bersahabat. Nah, yang satu meminjam uang seribu dinar. Seribu dinar itu sekarang mungkin sudah sepuluh miliar. Kalau tidak ya. Nah, ya hampirlah sekitar itu kalau tidak satu miliar sepuluh miliaran nah, miliaran lah sudah itu pinjam uang siapa saksimu Allah siapa yang jadi apa namanya penjamin kalau kamu nanti lupa kalau kamu nggak Allah orang yang mempunyai uang ini tadi Baik, cukup. Allah jadi saksi, Allah jadi penjamin. Diterima. Nah, serahkan kapan dikembalikan sekian tahun lagi. Nah, atau sekian bulan lagi sampai hari H sudah sejak pagi itu cari kapal untuk mengantarkan uang seribu dinar yang dipinjam tidak ketemu akhirnya Nah, dia dapatkan kayu, dilubangi, dia apa? Dimasukkan seribu dinar itu, dikasih dalamnya surat, dilepas. Nah, begitu saja tidak minta kepada Allah. Nah, dia ridho ya Allah, engkau jadi saksi. Dia ridho, engkau jadi penjamin. Nah, sekarang engkau yang menjamin. <laughs> Diserahkan. Dihanyutkan kayu tadi sampai ke seberang. Allah. Kenapa ya? Besaran nggak kan? Nah, diserahkan kemudian apa? Dihanyutkan kayu tersebut diterima sampai akhir kemudian, nah karena khawatir itu perahu apa kapal dari perahu antik dari ini nggak sampai, nah, dia datang juga mengantarkan uang tersebut seribu dinar di bawahnya sendiri, ya khawatir kalau ini nggak sam nggak sampai sampai di sana terkenal bertemu dan yang pemilik uang itu pun sudah menerima uangnya alhamdulillah selesai nah ya nah ini kalau bukan kekuatan iman dan kepercayaan penuh kepada Allah memang sulit kita untuk apalagi di zaman sekarang ya صدق nah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing dan fitnah umatku itu adalah harta makanya Rasulullah selalu mengingatkan ketika para sahabat terlihat berkumpul jarang-jarang mereka mau bernyanyi artinya berkumpul bersama Rasulullah SAW salat subuh karena mereka masing-masing itu kan kampung itu kan bukan ya sama seperti kita masing-masing ada masjid lah di tempatnya. Ya. Sampai sekarang kan masih ada seperti itu. Di selain Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Kiblakain, ada masjid lain, Masjid Ridwan tempat Syekh Abdullah Al Bukhari. Ya. Nanti masjid anu lagi, apalagi di mana lagi ada. Nah, masjid-masjid itu. Tapi suatu ketika nah, terdengar kabar Abu Ubaidah ibnu Jarrah datang dari negeri Bahrain, negeri Teluk ya, itu membawa Pajak dari mereka orang-orang musyrik kafir di sana itu itu luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa banyaknya sampai butuh betul nah para sahabat yang mendengar itu besok pagi sengaja berkumpul di Masjid Nabawi. Rasulullah lihat yang nggak biasa hadir ini hadir, masya Allah penuh. Rasulullah tersenyum. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Gembiralah kalian bayangkanlah apa yang menyenangkan kalian. Mal faqra akhsha alaikum. Walakin akhsha an sata alaikum dunya basban. Atau an tusabba alaikum dunya sabban fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fa ahlakatkum kama ahlakatuhum. Ya. senanglah kalian, gembiralah, bayangkanlah apa yang menyenangkan kalian pokoknya Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang justru dikhawatirkan oleh Rasulullah, dunia itu terbuka, luas, mudah untuk cari uang, mudah untuk dapatkan harta. Lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba dan dunia itu menghancurkan kalian seperti menghancurkan orang-orang sebelumnya. Nah. Ya. Yeah. Yeah. Ini yang yang sebetulnya yang harus di diwaspadai. al itu memang betul-betul fitnah. Nah, rasanya rugi kalau misalnya hak itu nggak ter terperoleh peroleh kembali. Nah, kalau orang-orang yang berakal itu tahu, ya, sebagian ulama menyebutkannya. Kalau kita itu betul-betul menggunakan akal dan mau berpikir ke depan, enak itu. ringan. Dalam artian apa? Tidak mikir untuk mau menzalimi orang lain. Karena urusannya panjang. Rugi besar. Rugi besar. Hatta mati syahid. Hatta mati syahid. Di jalan Allah berdarah-darah. Membela agama Allah. Masya Allah. Ikhlas dia membela agama Allah. Mati dia berdarah-darah putus tangannya atau putus lehernya atau putus telinganya atau putus nah, jebol dadanya nah. Mau melangkah ke surga tidak jadi masuk. Kenapa? Masih ada tanggungan hutang. Itu kalau hutang. Itu kalau hutang. Nah kalau dia ngambil uang orang. Ditilap, ditipu, dicuri. ya. Hutang nggak dikembalikan. Nah. Ini apa jadinya? Bukan dengan uang lagi untuk membayarkan, untuk kembalikan amalan kebaikan dia. Jihad tadi nggak jadi. Nah, punya urusan besar. Nah. nah. artinya mikir kalau misalnya pun dia, misalnya dia, nah, kita yang terkena mungkin diambil orang hartanya. Sepertinya kok susah enam jadi bersih tegang gitu. Gampang, nanti ketemu lagi di akhirat. Cuma kita kan nggak sabar ya. Apalagi besar ya, 10 juta ya. 30 juta bisa umrah ya. Berat rasanya untuk melepas. Yang yang ngambil yang sekian ini yang sekian juta ini juga mikir mestinya. Nanti itu mau dikembalikan itu pakai apa? Iya kalau kita banyak amalan misalnya. Iya kalau banyak amalan. Kalau amalan kita nggak cukup, orang ini orang jelek misalnya, punya kejelekan Kejelekan dia diberikan untuk kita. Kan rugi. Hmm. Ya. Hmm. Makanya urusan uang. Ya, itu kan urusan uang. Sama seperti itu juga kehormatan, ya. Nah, yang dilanggar kehormatannya ya. itu nasihat di sebagian ulama dalam mungkin forum fawaid ya salafi Indonesia atau yang lain menyebutkan untuk apa dendam? Nah, menyimpan dendam. Di kehormatan kita dinodai. Nah, nama baik kita dicemarkan. Besok di akhirat ketemu nanti. Nah, ya. Nah. Bahkan Allah menyebutkan juga wallazi tawalla kibrahu lamadabun azim yang berperan paling besar, adabnya paling besar. Ya mata syahadu al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Ya. Bersaksi semua nanti ya. Nah, makanya gampang. Karena hmm. di sini sebagai ini apa? Lihat. Nah. Nah, supaya apa? Ridho kepada ini. Ucapan kita sering dikir masa, dikir sabah Raditu billahi rabba termasuk di dalamnya raditu billahi kafila, raditu billahi wakila. Cukup merasa puas, merasa riba, Allah itu jadi wakil yang akan mengurusi semua urusan kita. Yang akan membantu kita. Ya, memudahkan semua urusan-urusan urusan kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Yang kalau itu menurut kita anggap anggap sulit, tapi kalau kita bertakwa kepada Allah mudah. Nah. Nah itu kisah itu disebutkan diceritakan oleh Imam Bukhari, apa, oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW dalam Sahih dalam Sahih Bukhari. Nah, Baik, al-wakil dengan maknanya al-kafi wal kafi wal nam al-kafi wal kafil itu ada dua. Wa huwa amun wa khas. Al-wakil yang maknanya al-kafi wal kafil itu ada dua, ada dua. Ammal am Itu ditunjukkan dalam firman Allah surat Al-An'am tadi 102. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Juga dalam surat Hud. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Yang mananya meliputi apa? Boleh kita ringkas. Al-qa'im bitadbiri suunil kainat Al-qaim bitadbiri su'unil eh, kainat yang bertindak ya, mengatur semua urusan yang ada. Termasuk dalamnya nanti apa? Memberi rezeki. Menjamin rezeki seluruh makhluk. makanan pokoknya. Rezeki itu banyak kan? Enggak cuma makan minum. Ya. Pasangan. Rezeki berupa akhlak, ilmu. Ya Allah ala kulli syai'in wakil. Nah, itu yang umum. Yang kedua al-khas Ini khasun bi ibadihil mu'minin al mutawakkilin alaihi. Khusus untuk hambanya yang beriman dan bertawakal kepada Allah dalam sebuah surat tadi. Surat Al Imran dan surat An-Nisa surah Al-Imran ayat 173 kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil surah An-Nisa ayat 81 wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila yang tawakal kepada Allah siapa orang mukmin kan gitu nah ini nah, ya wa kafa billahi wakila cukuplah nah, ini kalau misalnya kembalikan kepada siapa yang dituju dengan perintah ini Rasulullah nah, nah ini Hmm, ini Allah ya, Ini khusus untuk orang-orang yang berlindung dan tawakal kepada Allah. Nah. Jadi nah, nah dari sini mengimani nama Allah Al-Wakil dengan semua pengertian itu tadi bisa dikembangkan lagi ya dengan tidak hanya dari dalalah mutabiqah juga dalalah tadammun bahkan dalalah al-iltizam. Dalalah al-iltizam berarti apa? Allah punya ilmu yang luas. Nah, maha kuat, maha perkasa. Nah, dan maha yang lain, maha kudrah ya. Kudrah, tamah, Nah, ini mendorong kita untuk betul-betul tawakal kepada kepada Allah. Bahkan Allah serukan kepada kita untuk tawakal kepada Allah serta menjadikan tawakal itu sebagai bukti keimanan. Hmm, sebagai bukti keimanan. Nah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, disebutkan syaratnya. Jadi kalau kamu betul beriman, bertawakallah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nah. Bahkan disebutkan tawakal itu dalam agama ini seperti manzilatul jasad minar ra'si. Itu tawakal. termasuk di ini apa namanya penting ya berarti perkara yang perkara yang penting nah, seperti batang tubuh dengan kepala sebagaimana kepala tidak akan pada fungsinya tanpa batang tubuh batang tubuh juga begitu nah artinya kata beliau sebagaimana la yaqumul imanu wa maqamatuhu wa a'maluhu illa ala saqit tawakkul ya fakadzalika la yaqumul imanu wa wa maqamatuhu wa a'maluhu illa ala saqit tawakkul tawakkul artinya nah sebagaimana apa namanya tawakal itu seperti tubuh bagi kepala ya maka iman dan semua tingkatan keimanan serta amalan-amalan keimanan itu tidak akan tegak kecuali di atas pokok apa? At-tawakal, sikap tawakal. Nah, nah, hakikatnya tawakal itu sendiri Tawakal itu sendiri adalah amalan qalbiyah. Amalan qalbiyah. Ya. Nah. Jadi bukan amalan bukan amalan lahir. Bukan amalan lahir. Jadi ketika orang itu mengucapkan tawakkaltu ala fulan tidak boleh. Tidak boleh. Antum lihat syarah ini dari Dr. Syekh Saleh al usyai juga dalam masalah salah satu usul yang anak ingat itu menyatakan bahwa itu salah orang ucapan orang yang mengatakan dia tawakal kepada seseorang tidak boleh tawakal itu kepada Allah kenapa tawakal itu amal amal kulub amalan hati wa dan ibadah hati Sehingga mereka mendefinisikannya tawakal itu adalah amalul qalbi wa ubudiyatuhu i'timadan 'ala Allah wa thiqatan bihi. Ma'qiyamil asbab, ma'qiyami bil asbab. Itu mereka. Kalau disebutkan Syekh Sa'di, tawakal itu sidqul i'timad. Jujur dalam bersandar kepada Allah fi jalbil manafi' wadaf daf'il madar maasiqatin bihi ma'al qiyam ma'al qiyami bil bil asbab. Nah. Yani tawakal itu jujur dalam berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertumpu kepada Allah untuk mendapatkan manfaat, menolak mudarat dengan siqah kepada Allah tapi disertai apa? disertai dengan menjalankan sebab. Nah, disertai dengan menjalankan sebab. Nah, Wallahu a'lam Nah. Nah, itu diantara buah paling inti lah diantara beberapa poin tentang apa namanya buah keimanan kepada nama Allah Al-Wakil dan asarnya yang paling penting yang paling utama adalah tawakal yang jujur dan lurus kepada kepada Allah. Nah, sebab itu tinggal sebab. Dia menjalankan sebab tapi tidak bergantung kepada sebab. Ini yang sulit. Kelemahan kita ya kalau kita kurang waspada nafsu itu yang bermain. Kita kita disering ditipu oleh nafsu nafsu kita. Nah, Anda lupa membayangkan, tapi yang disebutkan memang oleh para ulama, diantaranya al Aziz bin Abdus Salam, Sultanul Ulama Syafi'i, tokoh di kalangan um, ulama Syafi'i Ya, nah, beliau menyebutkan diantara musuh yang paling berat itu adalah nafsu kita. Nah, beliau gambarkan betapa jahatnya dia ini sebetulnya. Kamu lihat, kadang orang itu menyatakan dirinya tawakal, tapi ternyata nah, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, kecewa, sabar. Ketika dia mengat, nah, ketika mendapatkan sesuatu yang berlawanan dengan yang diharapkannya, nah, marah. Nah. Ya, nah. Banyak kedurhakaan dia kepada kita kan. Ini diterangkan oleh beliau. Nah, itu diantaranya yang harus kita pertimbangkan. Nah, wallahu wallahu alam bisawab. Baik, mungkin ini yang bisa eh, nampakarkan di sini mudah-mudahan bermanfaat. Nah. selain di dalam Al-Qur'an kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu juga disebutkan dalam hadis. Diriwayatkan oleh Sunan oleh tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah bersabda, "Kaifa an'amu bagaimana mungkin aku akan dapat bersenang-senang? Wasahibul qarni qad iltaqamal qarna. Pemilik sangkakala sudah menelan sudah memasukkan sangkakala itu ke mulutnya. Wastama'al idna mata yu'mar. Dia memperhatikan perintah mendengar dengan seksama perintah Allah kapan dia diperintahkan untuk meniup sangkakala tadi. Bin naf. Kalau dia diperintahkan untuk meniup, maka dia akan meniup. Jadi sangkakala itu sudah di mulut malaikat Israfil. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang lagi setelah tahu ternyata apa sangkakala itu sudah di mulut Israfil. Faka'anna nadalika saqila atau saqula ala ashabi Rasulillah SAW. Mendengar kalimat itu, para sahabat down. Nah, hati mereka mencelah sudah. Lemas sudah. Nah, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada mereka, "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, maka perbanyak. Bukan hanya menghadapi ketika diberita ada musuh yang menyerang. Keadaan ini pun juga harus kita pertimbang, pertimbangkan. Kita di ujung nah, umur dunia. Kita di ujung umur umur dunia. Wala ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarr. Nah, min. Ya, tidak datang suatu masa melainkan setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Sudah kita persiapkan. Ini sekarang Israfil sudah menelan. Dia sedang memperhatikan perintah Allah, mendengar dengan seksama. Ya, antum bayangkan sendiri misalnya kita sebagai seorang di hadapan seorang panglima misalnya, sebagai seorang komandan. Taruhlah digambarkan seperti orang yang berlari mau start lari cepatnya, pacuan kuda atau yang mau bertarung misalnya. Begitu dengar segera kan? Nah, Israfil luar biasa lagi tentunya. Nah, dan itu akan terjadi di hari Jumat mungkin. Kiamat itu terjadi di hari Jumat tapi entah hari Jumat yang keberapa. Kemarin begitu masuk diberitakan dalam riwayat begitu masuk makna matahari tenggelam berganti menjadi hari Jumat seluruh makhluk mulai khawatir kita tenang-tenang ya. Kita tenang-tenang. Hari Kamis kemarin itu dalam keadaan mungkin sebagiannya main. Sebagiannya mungkin dengan keluarganya. Mungkin disibuk dalam perjalanannya. Malah makhluk-makhluk itu dalam keadaan khawatir. Ini matahari besok terbit dari mana? Terbit dari timur atau terbit dari barat? Alhamdulillah masih tadi terbit dari timur. Selamat kita. Kalau terbit dari barat, tertutup sudah pintu taubat. Nah, rugi. Yang kemarin masih belum bisa mengembalikan uang, mengambil nah, punya orang lain, merusak kehormatannya, tidak ada gunanya lagi. Yang merasa kurang ibadahnya, ya nggak ada gunanya lagi. Wah, belum sempat hafal Al-Quran juga nggak ada lagi gunanya. Nah, nah bersyukur masih diberi kesempatan oleh oleh Allah. Nah, Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dengan nama Allah yang lain. Al-Wahhab. Nama Allah Al-Wahhab. Ya. Nasallallahu alaihi wa sallam wa لما